Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-32 dengan judul Perguruan Tongkat Merah. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tizar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Rio Sempana sebagai Kayan Manggala, Ana Sambayon sebagai Lastri, Nario sebagai Riswara, Eli Pancas sebagai Diahwari, Jaja sebagai Alap Kadu Gambit, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Riswara tertangkap oleh kelompok kembang hitam. Kayan yang mengintai dari balik semak-semak menjadi cemas dan gelisah. Khawatir bila Riswara yang tak mampu menahan siksaan dari Lastri akan menceritakan di mana Wiyatsi berada. Dan hal itu pasti akan menyulitkan keadaan Raden Sakapalwakuna ayahnya. Jika sampai Bibi Lastri tiba di pondok itu, tentu laki-laki itu akan mendapat kesulitan. Dewa Tagung, selamatkanlah laki-laki itu. Semoga saja Paman Riswara tidak membuka rahasia itu. Ah, Baiklah, jika kau masih akan tetap berdiam diri dan tidak mau menunjukkan di mana Wiyatsi berada, aku akan mencoba keperkasaanmu. Aku, aku tidak tahu, Mbak Yu. Sungguh, Aku tidak tahu. Aduh, aduh, panas. Katakanlah. Aduh, Ayo, panas sekali. suara sebelum aku meningkatkan hukuman ini. Bunuhlah aku, bunuhlah aku, Bayu. Aku, aku benar-benar tidak tahu, Bayu. Aduh. Aku tidak akan membunuhmu. Tetapi aku akan menyiksamu hingga sepanjang hari. Aduh. Tidak, Bayu. Panas, Bayu. Kita tidak akan menemaninya. Walaupun dalam keadaan seperti ini. Oh, oh. Kita tetap akan melanjutkan perjalanan kita, Mbak Yu. Tetapi kita akan menyeretnya hingga tiba ke kota Rupada. Hmm, ide yang baik. Tetapi bagaimana dengan tugasmu sendiri, Wari? Bagaimana keadaan kedua laki-laki tua itu? Mereka telah sembuh, Mbak Yu. Lihatlah mereka itu. Hah, bagus. Eh, di sana berdua. Diamlah di tempatmu itu. Tunggulah sampai kami menyelesaikan urusan dalam perguruan kami. Prabu Sora dan Alap gampit berdiri beberapa tombak di kejauhan. Mereka hanya menganggukkan kepala untuk menjawab pertanyaan Lastri. Sementara itu Lastri telah kembali memusatkan perhatiannya pada Riswara yang masih meregang kesakitan. Oh, panas, panas sekali Mbak Yu. Oh, aku benar-benar tidak tahu Mbak Yu. Aduh. Aku akan mempergunakan usul dari Diahwari jika memang engkau tidak mau berterus terang, Riswara, aku akan menyeretmu dalam keadaan seperti ini. Aku akan membiarkan kulitmu sedikit demi sedikit terkelupas oleh kerikil dan bebatuan ini hingga tulang belulangmu keluar. Aku tidak tahu. Benar, aku tidak tahu, Bayu. Aku tidak tahu. Ah, ah, ah, Mengakulah segera, Riswara. Kami akan segera berangkat. Cepat mengaku atau kami akan segera menyeretmu. Baik, baiklah. Tetapi lepaskan dulu aku dari rasa sakit seperti ini. Ah, lepaskan aku dulu. Begitulah seharusnya sikapmu, Riswara. Sayangilah dirimu sendiri. Jangan bersikap bodoh seperti tadi. Ketika melihat perubahan situasi itu, Kayan Manggala menjadi berdebar ia gelisah dan merasa serba salah. Ia tidak tahu harus berbuat bagaimana. Akan tetapi bocah yang berusia 13 tahun itu telah mampu menilai bahwa Riswara tidaklah bersalah jika sampai memberitahu di mana Wiatsih berada. Ah, siksaan mereka sangatlah menyakitkan. Kasihan sekali Paman Riswara. Sekarang katakanlah, di mana Wiyatsi berada? Akan ku katakan Kurang ajar, Kurang ajar. Laki-laki bodoh. Kau memilih mati daripada bersetia pada orang lain. Bodoh. Lemparkan mayatnya ke pinggir sungai itu. Ah, apa yang telah terjadi dengan laki-laki itu, Nyai? Laki-laki bodoh itu memilih mati menggigit lidahnya daripada memberitahukan di mana kekasihnya berada. Heh, bagaimana keadaanmu? Apakah tenagamu sudah pulih kembali? Oh, sudah, Nyai. Sekarang, cobalah engkau ceritakan. Apa sesungguhnya rencana kalian? Jika memang itu sebuah rencana besar yang menarik, aku akan mempertimbangkannya untuk memberikan kedudukan yang penting bagi kalian berdua dalam perguruan ini. Oh, baik, Nyai. Siap! Lancang kanan, gerak! Berhitung! Satu! Dua! Tiga! Ateng lagi, ateng lagi! Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu! Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siap, Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batuk kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Sambil menahan isaknya, Kayan Manggala meninggalkan semak belukar itu secara hati-hati. Ia mengendap-endap menuju tempat persembunyiannya. Baru setelah ia tiba ratusan tombak, ia berlari cepat meninggalkan tempat itu menuju arah selatan. itu menghentikan larinya secara mendadak. Oh, celaka. Apakah apakah tidak mungkin mereka yang mencurigai keberadaan Paman Riswara kemudian mencarinya di sekitar tempat itu? Iya. Bibi Lastri mempunyai banyak murid. Tentu tidak terlalu sukar untuk menemukan pondok Bibi Atsi. Aku aku harus kembali ke desa Muncang. Harus. Aku akan melihat keadaan laki-laki itu. pondok itu. Pondok bibiat sih, Paman di suara, maafkan aku. Aku, aku akan melihat dulu keadaan laki-laki itu dan bibiat sih, Setelah itu, baru aku kembali mengurus jenazahmu ini. menuju pondok kecil di desa Muncang. Akan tetapi kali ini, langkahnya mulai terhuyung-huyung. Tetapi mengingat akan keadaan laki-laki yang diduga adalah ayahnya, ia terus memaksakan segala kehendak dan kekuatannya. Sampai akhirnya menjelang sore hari, ia tiba di desa Muncang. Ia tiba beberapa belas tombak dari pondok yang menjadi tujuannya. Dewata Agung, apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku masuk ke pondok itu dan bertemu dengan laki-laki itu? Oh, yang jaga Teo Betara. Langkah tak dapat lagi aku kuasai. Kakiku terasa berat sekali. Aku... Aku tidak sanggup lagi. Oh. Kayan yang sudah kehabisan tenaga akhirnya menjatuhkan diri di samping pondok lain yang tidak dihuni lagi. Dan dari kejauhan dipandanginya pondok di mana laki-laki itu berada. Aku aku harus melihat ke sana. Aku harus memberitahukan pada Bibi Yatsi tentang kejadian yang menimpa Paman Riswara. Tetapi aku tidak ingin bertemu dengannya dengan laki-laki itu. Dua kali aku telah melakukan perbuatan gila. Dua kali aku telah mencoba untuk membunuhnya. Kelak, aku akan meminta penjelasan dari ibuku. Aku akan menunggu hingga Bibi Wiatsi keluar dari pondok itu. Aku akan memanggilnya dan menceritakan tentang Paman Riswara. Apa yang telah terjadi? Mengapa Bibi Yatsi tidak juga keluar? Mengapa ia tidak menjadi cemas? dengan kepergian Paman Riswara yang cukup lama. Atau saat ini Bibi Yatsi tengah keluar mencari Paman Riswara. Dan laki-laki berada seorang diri di dalam sana. Oh, oh, tapi pintu itu, pintu pondok itu kelihatannya terbuka dan rusak. Oh, celaka. Bibi Yatsi! Kayan Manggala yang merasakan adanya kejanggalan dari pondok yang menjadi pusat perhatiannya, segera saja bangkit dan berlari. Keletihannya yang teramat sangat lenyap. Gerakan bocah itu cepat, seakan-akan mendapat tambahan tenaga baru. Bibi Aksi! Oh, setan, siluman jahat. Bibi Lastri rupanya telah tiba di pondok ini. Dan Bibi Yatsi! Kayan tersentak ketika melihat pondok tersebut telah berantakan. Dan di sudut kamar, ia melihat Wiyatsih yang telah terkapar tidak bernyawa. Bibi Yatsi, apa yang mereka lakukan terhadap laki-laki itu? Di manakah sekarang laki-laki itu berada. Awas kau Bibi Lastri. Aku aku tahu semua ini adalah perbuatanmu. Jika sampai laki-laki itu mendapat celaka, ah, aku bersumpah akan membalaskan semua ini. Ah, ah. Tidak mengandung alkohol, aman, formula khusus untuk flu dan turun panas anak-anak rasa lebih enak dan disukai oleh si kecil. Hmm, Lulu, baca apa Bu Hani? Kok ada yang aman, formula khusus untuk anak, rasa stroberi lebih enak. Eh, ini Bu Titi lagi baca iklan prokol sirup dari Kalbe Farma. Si kecil badannya panas dan pilek, sepertinya terserang flu. Saya harus beri obat apa ya? Ya prokol sirup itu. Saya selalu pakai prokol sirup pada anak saya yang terserang flu. Gejala flu cepat hilang dan panas badannya pun cepat turun. Benar, ibu-ibu yang bijaksana memilih prokol sirup untuk mengobati flu dan turun panas pada anak-anaknya. Prokol sirup aman karena tidak mengandung alkohol. Untuk flu dan turunkan panas anak-anak. Prokol sirup. Procol sirup, produksi Kalbe Farma. Ayan untuk beberapa saat tidak sadarkan diri, tetapi menjelang malam hari ia kembali tersadar. Dan dengan sebagian tenaganya yang baru kembali, ia mengangkat tubuh Huyatsih. Jangan khawatir, Bibi Yatsih. Aku akan mengubur jenazahmu di samping jenazah Paman Riswara. Aku tahu Bibi mencintai Paman Riswara. Aku akan menguburkan Bibi dan Paman Riswara di pinggiran sungai yang tak jauh dari desa Muncang ini. Kayan membawa tubuh Huyatsih yang telah menjadi kaku menuju pinggiran sungai di mana terdapat tubuh Riswara yang tewas lebih dahulu. Aku akan menguburkan kedua tubuh ini. Setelah itu, aku akan kembali ke kota Rupada. Aku aku terpaksa menunda kepergianku ke pantai selatan untuk mencari ibuku. Karena karena keadaan laki-laki itu. Aku tidak dapat membiarkan laki-laki itu di tangan mereka. Iya, pastilah laki-laki itu dibawa oleh mereka menuju kota Rupada. Aku Aku harus segera mengubur kedua tubuh ini dan kemudian berangkat ke sana. Iya. Kayan Manggala yang tengah menggali lubang untuk jenazah sepasang kekasih yang saling mencinta. Sekarang marilah kita kembali ke kota Rupada, di mana Sariti menjadi semakin gelisah dengan sikap kakeknya yang masih saja menunggu dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap sikap anggota-anggota tongkat merah yang tidak lagi menghargainya sebagai pimpinan dan juga guru mereka. Aku tidak dapat menyalahkan sikap mereka saat ini. Mereka benar. Tongkat pusaka itu adalah segalanya. Dan itu adalah pernyataan yang telah kubuat sendiri. Tetapi kakek dapat mengatakan pada mereka bahwa alap kado gambit itu, walaupun adik seperguruan kakek, tetapi mereka mempunyai tujuan yang tidak baik, kek. Tujuan yang jahat yang akan menyesatkan perguruan kita ini. <laughs> tidak baik, jahat. Hah? <laughs> itu bukanlah merupakan kepastian Sariti. Kata-kata itu merupakan kebenaran jika engkau yang mengucapkannya, tutuku. Mereka tidak baik, jahat. Hah? <laughs> tetapi bagaimana jika yang mengucapkannya orang lain? Bindo misalnya, atau juga jamur wesi. Hah? <laughs> Bagi mereka kata-kata itu tidaklah benar. Halap Kadu Kampit justru mempunyai tujuan perjuangan yang baik, yang luhur, yang akan membuat mereka sejahtera. Tidak sebagaimana aku, yang selalu menyusahkan mereka, membuat mereka susah dan menderita. Tetapi itu adalah sikap yang tidak benar, Kek. Sikap yang salah. Eh, dari mana? Dari kebenaran yang mana kau berani mengatakan hal itu? Tetapi... Apakah salah jika ah. Gandung Wesi junjungan adikku bangkit melawan Sanjaya? Hah? Dan apakah salah untuk mengumpulkan kekuatannya itu, ia berusaha menguasai tongkat merah dengan segala caranya. Hah? <laughs> Ah, jika memang itu salah perjuangan kita dulu pun, itu juga salah ketika kita membantu Prabu Aji Konda ayah dari Prabu Purbaya untuk menggulingkan kekuasaan Jaya Suntana. Tetapi kek, <sighs> Aji Konda merebut kembali apa yang pernah menjadi miliknya. Ah, Kandung <laughs> di Timur saat ini juga akan merebut kembali kedaulatannya yang telah dikangkangi oleh Sanjaya. Ah, tidak ada bedanya, dok. Tidak ada bedanya, cucuku. Terima kasih Kakang Pungkur. Engkau benar sekali. Oh, adik Gampit. Akan kulihat ke atas atap, Kek. Bagaimana rupanya Paman Gampit yang telah merusak tatanan di perguruan kita? Hati-hati, Sariti. kanan, gerak. Berhitung. Satu. Dua. Tiga. Ateng lagi, ateng lagi. Hei, kenapa ini? Baris kau pakai batu batuk segala. Sini kamu. Aduh, Pak. Saya batuk, Pak. Oh, bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Kau akan sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, Bombat memang bagus, Pak. Saya merasa lega sekarang. Dan siapa? Bombat, bombat, bombat. Ya, ini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula yang tepat dan bekerja rangkap. Bombat mengatasi batu kering, batuk berdahak, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat Obat batuk produksi Kalbe Farma. Setibanya di atas atap markas tongkat merah, Sariti menemukan beberapa sosok tubuh berdiri tegak yang agaknya memang tengah menantikan mereka. Sariti dan juga Kiparang Pungkur yang tiba hampir bersamaan di atas atap bersama dengan Sariti.